Ya, sebelumnya Mahat Abu Ubaidah kita rekomendasikan untuk belajar bahasa Arab lah. Tapi sekarang kayaknya keadaannya sudah jauh berbeda dengan yang dulu ya. Demikian juga Mahat Asuna. Dulu mungkin ya kita masih memberikan toleransi, tapi sekarang kayaknya tidak. Ini juga, ya, ini juga sekaligus sebagai pengumuman juga ya, supaya kita tidak memberikan rekomendasi kepada dua mahat ini ke depannya. Ya. Nah, demikian. sama jadi dua tempat untuk hijau untuk pergi dia membawa kawannya apa hukum kawannya ini mandi di sungai Gak mandi di sungai Dia ngapain sana Semedi atau mandi sungai atau di mana Kalau mandi sungai ya nggak apa-apa Kadang-kadang perlu Bagian orang kok jangan mandi di sana nanti bahaya kita katakan untuk memecah tradisi, tradisi syirik. Ya, nggak apa-apa. Seperti yang terjadi pada seorang ulama, ya di satu daerah, ya orang-orang di sana nggak akan berani keluar bersafar hari Jumat. Maka dia sengaja keluar bersafar hari Jumat untuk memecah tradisi syirik atau ya kita katakan satu kurapat syirik ya. Eh cuma kalau sungai yang berlubuk ya jangan juga mati betulan teman di situ kan gitu. Tapi ada yang kita katakan beberapa tempat yang katakan oh jangan di sana, padahal nggak ada apa-apanya. Nah kadang-kadang ya kita perlu untuk memecah tradisi masyarakat ya, terhadap mitos-mitos yang kurofat, berbau kurofat. Tapi kalau ke sana untuk bakar minyak minta-minta ya ini namanya syirik akbar. barok kita harus benci melihat orang kafir maksudnya gimana Ustaz? yaitu memutus hubungan batin hubungan cinta dengan orang kafir itu maksudnya ya bukan artinya antum jumpa orang kafir langsung digebuki bukan atau seluruh waktu pasang wajah garang bukan ya tapi memutus hubungan hati, keterkaitan hati dengan orang kafir. Itu maksudnya. imam memimpin sholat fardu. Pada rakaat kedua imam tak membaca tak ada membaca Al-Fatihah, langsung membaca ayat, lalu rukuk dan seterusnya. Sahkah sholatnya ini? Ya sholatnya sah begitu. Ya. Yang bagi yang berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah itu adalah wajib, maka dia harus sujud saya sholat fardu di masjid yang kunut Sudah menjadi tradisi mereka Saya pun disuruh menjadi imam Sholat subuh Apakah boleh saya membaca doa pun itu? Kalau antum termasuk orang yang berpendapat membaca kunut secara terus menerus pada sholat subuh adalah bid'ah, maka antum tidak boleh membaca doa kunut. Ya, antum tidak boleh membaca doa doa kunut. Kunut yang mereka lakukan itu. Tapi kalau kunut misalnya kunut nazilah boleh itu pendapat yang rajin yaitu pendapat eh, Hanabila yaitu apa kunut yang dilakukan Nabi dan dibolehkan dilakukan pada sholat-sholat fardu adalah kunut nazilah jadi kalau kunut roji setiap subuh maka tidak ada dalil yang kuat mendukungnya wallahu itu kalau antum jadi imam sumpah pemuda. Kalau boleh dilakukan, ini sumpah mau pemuda, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek. Sumpah harus demi Allah, mengucap nama Allah. Selain itu tidak boleh. Jangan kamu bersumpah dengan bapak-bapak kamu, dengan ibu-ibu kamu, dengan amanah, dengan ini, dengan itu, dengan kabar, dengan apapun. Ya, dengan apa namanya tanah air, atau demi tanah air, demi ini, demi itu. Harus demi Allah, karena tidak ada yang lebih agung selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita melakukan safar apabila kita melakukan safar ke suatu tempat dan tetap selama 10 hari? Apakah kita tetap mengkodok salat? Sepuluh hari ini permanen atau tidak permanen? Kalau sepuluh hari permanen, dia tidak mengkodok mengkosor salat. Ya, bukan mengkodok salat, mengkosor salat maksudnya. Mungkinnya. Tapi kalau tidak permanen, artinya dia dia 10 hari bisa jadi lima belas hari bisa jadi 9 hari tidak tidak permanen, ya. artinya tidak ada niat untuk menetap, maka dia tetap mengkotor salat. Karena hasil buatannya bagus sehingga dia mengatakan siapa dulu yang membuatnya siapa dulu yang membuatnya ya ini ujung ya ini bisa bisa ya kita katakan sirkuntil alfa. ya kita katakan alhamdulillah dalam ujung yang telah ya memberikan kemampuan kepadaku untuk membuat seperti ini. Begitu. Jadi ya, dari kita katakan ya ibu nani Allah itu mayukirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka ini. Bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika memuji seseorang? Ketika kita memuji seseorang, tingkah pertama tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh memberikan pujian berlebih-lebihan. Rasul mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung aku berlebihan seperti al-itra adalah sanjungan berlebihan. Seperti orang-orang Nasrani memuji Al-Masih Maria, Maryam. Ya, dalam layak la yastahwiyannakum syaitan. Jangan kamu digelincir sama syaitan. Kulu bi Jaga ucapan kamu. Janganlah kamu digelincir sama syaitan dengan mengucapkan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Dan dalam itu mengucapkan hala mahsibuhu walau usatya lallahi ahadan. Itulah persangkaanku dan aku tidak puji seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan kalimat itu. Ya, dan bagi yang mendengar pujian itu, jika pujian itu berlebihan maka lempar dia dengan tanah. Rasul mengatakan, Inna al, eh, al, al, al eh, eh, Inna minal minal madah al qatah. Sungguh di antara pujian itu ada yang menjadi kata, yaitu semacam pemenggalan, memenggal orang orang lain, mencelakakan orang orang lain. Nah demikian. hidup tanpamu. Hmm. Apa kalau cukup terlalu diri? Ini kata-kata yang lama tidak ada tidak ada manfaatnya yang ya, sendiri. Ya. Dan menunjukkan lemahnya ya hati seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihindari ucapan-ucapan seperti ini. Ya, kita katakan bisa ya digolongkan ya sama seperti apa kalau bukan karena karena yaitu syirik kecil pertanyaan. Apabila kita sedang safar, apa boleh kita sholat fardu di atas kendaraan? Jika bus yang kita tumpangi non-stop, atau kita foto saja sampai di tujuan. Tidak boleh mengajarkan sholat fardu sambil duduk jika kita mampu untuk berdiri. Tidak boleh mengadakan sholat fardu tanpa menghadap kiblat sementara kita sanggup untuk mengarahkan wajah kita ke kiblat. Terus waktu harus dilakukan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Bagi yang mampu untuk berdiri. Ya. Dan kalau tidak mampu, maka seorang boleh sholat sambil duduk. Boleh sholat sambil. Kalau tidak mampu, boleh sholat sambil berbaring. Nah orang yang sedang berada di atas kendaraan, ya sedang sabar. Nah di sini dia ada pilihan. Ya, pilihan pertama adalah kemungkinan dia bisa menjamak sholatnya di akhir waktu atau di awal waktu, hingga dia bisa sholat fardu dengan berdiri dan menghadap kiblat. Maka anda dia pilih, hendaklah dia pilih kemungkinan pertama ini. Jika kemungkinan pertama ini tidak ada, Artinya apa? Bus memang nggak berhenti, ya, pencet gas saja. Maka dalam kondisi darurat seperti ini, seorang boleh sholat sambil duduk dengan menghadap ke mana saja, ya, ke mana arah kendaraan itu meng menghadap. Wallahu a'lam. Tapi usahakan dia berhenti dan turun untuk mengerjakan sholat fardu. Tadi malam ada yang bertanya sama saya. Jadi kejadiannya dari malam ini ya. Apa peran salafi dalam pemerintahan Indonesia? Salafi mengatakan demokrasi bukan syariat Islam, tapi orang-orang salafi sendiri terjebak dan mematuhi pemerintah yang dipilih dari demokrasi. Jadi apa yang harus saya jawab Ustaz? Saya juga diancam tidak dibiayai lagi kuliah karena saya ikut pengajian salafi. Ini ada kaitannya nggak dengan yang pertama? Bagaimana sebaiknya sikap saya? Ya. Salafi itu bukan organisasi. Ya, Hingga ada satu lembaga yang namanya Salafi yang membuka kerjasama secara ya apa namanya resmi dengan ya kita katakan pemerintah atau jadi partner pemerintah bukan jadi oposisi bukan itu enggak bukan bukan gambarnya bukan seperti itu ini salafi ini bukan organisasi bukan ormas ya bukan juga yayasan ya bukan juga apalagi parpol ya apalagi parpol salam itu adalah metodologi pemahaman di dalam memahami Quran dan hadis menurut ya pemahaman salafu saleh siapa salafu saleh sahabat tabiin dan seterusnya orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik nah orang-orang yang mengacu kepada metodologi pemahaman seperti ini disebut salafi itu saja jadi dia metodologi pemahaman bukan suatu organisasi massa atau partai politik atau yayasan yang tidak bergabung dengan itu maka dia tidak dikatakan salafi bukan paham maksudnya nah jadi bisa saja seorang yang bermetodologi seperti ini ya aktif juga di misalnya di ini pemerintahan ya itu kan ada juga perannya ya peran salafi orang-orang salafi orang-orang yang ber, metodologi pemahaman salafi ini ya yang pertama dia mentaati pemerintah di dalam perkara yang makruh, ya tidak membuat monar kan begitu ya tidak membuat rusuh tidak mengacaukan pemerintahan ya mentaati dalam perkara yang makruh itu kan peran besar ya kan itu peran besar itu itulah dia. Ya kita katakan peran yang tidak dilakukan oleh ormas atau parpol yang ada di Indonesia. Mereka pilih dan mereka sendiri yang yang menggoyang-goyangnya dari bawah. Kan gitu. Mereka sendiri yang tidak mendukung apa yang mereka pilih. Ya. Baik dalam perkara yang ma'ruf maupun perkara yang mungkar. Demikian. Kalau kita mengatakan demokrasi bukan Islam, saya katakan benarkah ini? Hah? Kalau benar, ya apa salahnya? <laughs> Kalau ini apa pak? Kalau kan kemarin kita bahas apa salahnya. Kalau ini apa Pak? Ya, apa salahnya dari perkataan ini? Kalau salah ini mengatakan ya, demokrasi bukan dari Islam, itu kan benar. Ya sudah. Ya benar ya benar kan begitu. Bukankah demikian? Adapun masalah ya, salah ini terjebak mematuhi pemerintah yang dipilih dari demokrasi karena aturan mainnya seperti itu. Menurut syariatnya seperti itu. Ya, karena orang yang berkuasa macam-macam caranya. Berkuasa dengan kekuatan militernya. Ya, dengan kekuatannya. Ya, dengan turun temurun. Ya, misalnya raja menunjuk anaknya menjadi ya apa namanya semacam apa namanya kita katakan waliul ahli e, putra mahkota ya demikian ya kita taat demikian konfidina azan ya Allah wa iyyakum jami'an ya jadi tidak ada masalah dan ini bukan masalah jebak menjebak mematuhi pemerintah dalam perkara yang ma'ruf itu mutlak dibutuhkan oleh masyarakat kita kalau tidak ya bagaimana pemerintahan ini bisa jalan? Ya bagaimana masyarakat bisa ya nyaman? Ya kalau perkara-perkara ma'ruf yang diperintahkan oleh pemerintah dilanggar. Kalau yang mungkar, kita tidak boleh taat dalam perkara yang mungkar. Innamat atau fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Jadi apa salahnya di situ? Ya. Demokrasi bukan dari Islam benar. Demokrasi bukan syariat Islam. Ya. Demokrasi bukan syariat Islam dan demokrasi bukan musyawarah. Adapun ancaman tidak dibiayai dari kuliah karena ikut pengajian salat ini mungkin bisa dikompromikan, kan begitu ya? Artinya ini bisa masih bisa masih bisa dibicarakan. Iya masih ada win-win solutionnya ini. Kan begitu ya. Ya, itu diam-diam saja. Gak usah frontal dulu kan begitu ya. Sambil terus dibiayai kan begitu. Berarti kalau sudah mentok kan begitu ya, ada mata-mata yang disebarnya. Ya, antum bisa diri mana yang lebih maslahat. Demikian kan begitu. Alhamdulillah Thank you. Apakah syirik kecil membuat kita kafir? Tidak. Mengeluarkan dari Islam juga tidak. Sekali neraka juga tidak. Nah, ini ciri kecil, dosa besar, ya, dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Hanya saja dia menjadi saluran kepada ciri akbar. Panas sekali hari ini. Apa termasuk syirik aswar? Panas sekali hari ini katanya. Apa termasuk syirik aswar? Ya kita katakan ini ada dua macam bentuk panas sekali hari ini. Ini begini gitu ya. Satu menggerutu terhadap apa? Terhadap ya masa. Ya. Nah, ini tidak boleh menggerutu terhadap masa tidak boleh. Tapi kalau para sekali itu ini sebagai informasi saja, ya nggak apa-apa. Baik, ini Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya. kewajiban kewajiban sholat itu menurut mereka berbeda pendapat para ulama berbeda pendapat apakah ini termasuk kewajiban sholat atau sunnah sholat ya kewajiban sholat atau sunnah sholat bukan bukan kewajiban sholat ya dia ya. kalau dikatakan kewajiban sholat maka dengan meninggalkannya kita harus dijesahi kalau sunnah dikatakan ya kita tidak tidak dijesahi ya seperti orang yang sholat ya tidak bisa baca fatihah dia baca yang lainnya ya, atau tidak punya kemampuan untuk baca Fatihah, dia baca yang lainnya. Allah Ya wajib itu. Artinya wajib membaca surat al fatihah Ah, itu bukan bukan itu. Itu tidak tidak sempurna sholat. Itu yang wajib. Arti hadis itu la sholat liman lam yaqra. Yaitu tidak sempurna sholat dia tidak membaca Fatiha dan hari ini. Nah, sampai sini dulu Ibn Ibn ya eh, kajian kita pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ya pada hari yang datang dapat kita belajar Insya Allah.